Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita ambil adalah mengenai masih seputar pengecualian istisna. Kita lihat halaman yang ke-118 cetakan ini ya. Bawah itu Setelah kita membacakan idan al-khulasah itu kan kemarin jika demikian kesimpulannya adalah annal istisna la yasih. Pengecualian itu enggak dianggap benar. Ini stau'abal mustasna al-mustar Apabila yang dikecualikan itu adalah seluruh yang dikecualikan darinya. Jadi aku punya hutang sama sebulan 100 kecuali 100, nah itu enggak boleh. Berarti kan enggak punya hutang. Lebih baik dia ngomong apa? Aku enggak punya hutang selesai. Ngapain ngomong kayak itu? Aku punya hutang sama sebulan berapa? 100 dolar, kecuali 100 dolar. Memperpanjang perkara aja istilahnya kan? nggak usah ngomong gitu langsung aja nggak punya hutang, selesai urusan. Atau diam. namanya ya gitu. Kita lihat di sini. Amma illam yasta'ibhu fa innahu ada Adapun kalau tidak mencakup seluruhnya, yang dikecualikan itu tidak apa? Tidak mencakup seluruhnya yang dikecualikan darinya nggak masalah, boleh-boleh saja fa innahu Aku punya hutang sama Ah Muhammad misalkan 100 dolar kecuali 20 dolar. Boleh nggak gitu? Boleh. Berarti berapa utangnya? 80-an selesai. Nah, kita lihat berikutnya. Wa hadza ma idza kana istisna min adadin aw shibhi. Yang seperti ini keadaannya manakala yang dikecualikan itu atau manakala pengecualian tersebut berupa adat bilangan aw shibhi atau yang serupa dengan bilangan. Amma idza kana min wasfin fala ba's. Adapun kalau seandainya yang dikecualikan atau pengecualian tersebut bentuknya adalah sifat maka tidak masalah. Wa in zada 'ala nisfi walaupun dia lebih dari setengah yang dikecualikan. Aw istau'ab kull ataupun yang dikecualikan itu yang dikecualikan itu mencakup seluruhnya. Misaluhu contohnya, lau qultu kalau aku berkata kepadamu, akrimi talabah. Ucapan akrimi talabah, muliakannya para talabah. Talabah itu jamak dari talib. Talabatun itu jamak dari talibun, para pelajar. Muliakanlah para pelajar. Semuanya enggak itu perintahnya? Semuanya. Nah, itu barakallahu fikum habibakumullah ketika dia ngomong itu illal muhmilin kecuali para pelajar yang mereka itu malas-malasan atau mereka itu santai-santai. Berarti ada pengecualian semuanya memang dimuliakan kecuali yang malas-malasan tadi. Paham maksudnya ini ya? Naam. Kita lihat sini, falamma nadarna maka apabila maka tatkala kita melihat, memperhatikan wa idza jami'u talabah muhmilun ternyata semua para pelajar malas semuanya. Ada yang dimuliakan enggak berarti? Enggak ada karena pengecualiannya ini kan apa? Kecuali para pelajar yang malas-malasan. Masuk ke kelas karena semuanya malas semuanya. Akhirnya bagaimana? Dimuliakan enggak? Tidak. Paham maksudnya ini? Ini kan berarti kan pertama perintah untuk memuliakan seluruh pelajar yang dikecualikan ternyata masuk juga seluruhnya gitu loh. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Falamma nadarna wa idza jami'u talabah muhmilun. Maka tatkala kami atau kita memperhatikan ternyata tiba-tiba seluruh para pelajar semuanya lalai dan semuanya nah malas-malasan akhirnya nggak dapat pemuliaan tadi. Jadi di sini perintah untuk seluruhnya dikecualikan juga seluruhnya. Itu nggak masalah di sini karena sifat. Sifat. Fahunal istisna rafa'al hukma an kullil mustatha Maka pengecualian di sini mengangkat seluruh hukum atau mengangkat hukum dari seluruh yang dikecualikan darinya. Wa ma'a dzalik bersamaan itu sahal istisna, bersamaan dengan itu diperbolehkan dibenarkan pengecualiannya. Li'anna kalimatan illal muhmilin dikarenakan ucapan illal muhmilin kecuali orang-orang yang na'am barakallahu fikum lalai atau orang-orang yang malas-malasan tasluh fima ini dibenarkan fima pada perkara idzakana al-muhmil wahidan. Naam, apabila yang apa yang malas-malasan itu satu orang min alfin dari seribu orang au kullal alaf atau bahkan seluruh seribunya. Misalkan satu universitas atau satu sekolahan santri ini jumlahnya seribu. Muliakan semua santri kecuali yang malas-malasan. Kalau itu masuk ternyata semuanya malas-malasan. Berarti ada yang dimuliakan enggak? Enggak ada. Padahal seluruhnya itu kan Nah, itu enggak masalah karena sifatnya. Kembali ke sifat. Fanam eh, falaisat nassan fi anna al-mustathna akthar min nisfil mustathna minhu maka tidak ada nas tidak ada nas ketetapan bahwasanya yang dikecualikan itu lebih banyak daripada yang dikecualikan darinya wala anna al-mustathna qad istaw'aba al-mustathna minhu dan tidak pula bahwasanya yang dikecualikan itu mencakup seluruh yang dikecualikan darinya wa idza qulna apabila kita katakan akrimi talabah illa man yan'is minhum Muliakanlah seluruh para pelajar kecuali yang ngantuk di antara mereka. Berarti yang ngantuk dimuliakan enggak? Enggak dimuliakan. Nah, di sini berarti otomatis sahabat barakallahu fikum seakan-akan semuanya. Pertama semuanya kan kecuali dikecualikan. Ternyata fawajadna talabata kullahum yan'isuna sahal istisna. Begitu masuk ternyata semuanya ngantuk semuanya. Berarti pengecualiannya benar enggak? Benar. Berarti semuanya enggak dimuliakan karena ngantuk. Seperti itu li'anna syumul al-mustathna lil mustathna laisa an tariqil hasr wal adad dikarenakan pencakupan yang dikecualikan untuk yang dikecualikan darinya bukan dalam bentuk atau bukan nah dari sisi apa hasr pembatasan bukan dengan jalur pembatasan wal adad atau bilangan wa innam an tariqil wasfi tapi dalam bentuk sifat di sini paham ya sifat itu kan naam Walihada Allah ta'ala oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man Sesungguhnya hamba-hambaku, nam tidak apa? Tidak ada bagimu pelindung untuk mereka kecuali orang yang mengikutimu. Semuanya hamba-hambaku kalau kamu enggak kalau enggak mengikuti kamu, nggak akan dapat perlindungan istilahnya gitu. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Fahada istisna'un sahihun ma'annal muttabi'in lisyaitan aksar. Ini pengecualian yang benar. Bersamaan dengan itu bahwasanya mengikuti setan lebih banyak. Aksar minal mukhalifinillah. Nah, lebih banyak daripada yang menyelisihinya, yang menyelisihi Nah barakallahu fikum menyelisihnya. Walakin hada istisnaun bil wasfi, tapi ini pengecualian dengan sifat. Apa maksudnya ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pertemuan yang akan datang, syarat yang keempat masih mengenai eh, pelafatan atau pelafatan pengecualian. Nah barakallahu fikum. Sebuah ucapan yang didengar orang lain misalkan tapi yang diajak bicara malah enggak dengar gitu istilahnya. Itu nanti bagaimana insyaallah besok